Sehingga Allah menjadikan kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini sebagai salah satu amalan yang bernilai salih di sisinya. Dan kami juga berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menambahkan limpahan keberkahan di masjid ini bersama segenap jamaah yang memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapa saja yang mengelola masjid ini dan masjid-masjid yang lain di jalan ketaatan kepada Allah Semoga Allah memberikan kepada mereka balasan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, disepakati bahwa insya Allah semoga Allah memudahkan kita untuk merutinkan kebersamaan kita di waktu seperti ini untuk mengkaji kitab Al-Kabair yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa kitab ini panjang. Tidak dalam waktu satu dua bulan selesai. Mungkin satu tahun belum tentu selesai. Kira-kira siap ya? Semoga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa mengikuti kajian ini bersama. Al-ilmu faqih. Ilmu itu kokoh. Bahkan di dalam sebuah hadis yang minimalnya berderajat hasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Inna hada dina matin Fa'awghilu fihi birifq Sesungguhnya agama Allah ini kokoh Maka masuklah ke dalamnya dengan penuh kelembutan Kita membutuhkan kesabaran Kita membutuhkan kegigihan dan kesungguhan maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai kita dengan taufiknya di dalam mengkaji kitab yang luar biasa ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Kabair adalah bentuk plural, jamak dari Al-Kabirah yang di dalam bahasa Arab al-kabirah itu artinya besar namun telah menjadi istilah al-kabirah itu besar bagi dosa besar maka dosa besar disebut al-kabirah dosa-dosa besar jika dikumpulkan maka disebut al-kabair sehingga kita akan mengkaji tentang dosa-dosa yang besar Coba kita urutkan terlebih dahulu agar kita bisa masuk membahas kitab ini dengan tahapan yang semestinya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali di antara para imam, yang sekalipun memang dari sisi periwayatannya ada silang pendapat di antara para ulama apakah hadis ini sahih dapat diterima sebagai dasar dalil yang valid ataukah tidak namun tidak sedikit di antara para ulama yang menguatkan hadis ini di antaranya adalah Syekh Al Albani dengan para ulama sebelum beliau hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak cucu Adam itu yang tepat diartikan khata itu banyak bersalah. Banyak keliru. Karena di dalam bahasa Arab fa'al menunjukkan banyaknya intensitas yang dilakukan. Maka kullu bani Adam khata artinya setiap anak cucu Adam banyak keliru, banyak bersalah. Nabi melanjutkan, wa khairul khattalin at Sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Jika demikian, maka berarti setiap orang itu dalam catatan hidupnya banyak kekeliruan. Namun menarik perhatian kita untuk bertanya Apakah kekeliruan yang tercatat itu semuanya berderajat sama? Semuanya bernilai berat atau semuanya bernilai ringan? Ternyata tidak Karena terbukti dalam berbagai ayat dan beberapa hadis Bahwa ternyata dosa-dosa, kekeliruan-kekeliruan, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh setiap manusia itu ragam bentuknya. Sehingga ragam pula nilai berat dan ringannya. Al-Syeikh Masyhur Hasan Al-Salman Hafizahullah Beliau berkata لا شك أن تقسيم الذنوب في الشريعة إلى كبائر وصغائر تتفق مع واقعية الشريعة وطبيعتها tidak lagi bisa diragukan bahwa dosa yang sedemikian banyak itu harus terklasifikasi menjadi dosa-dosa yang berat dan dosa-dosa yang bukan berat dan itu selaras dengan syariat yang dibangun di atas dalil-dalil. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jika demikian, maka kita menjadi lebih memahami bahwa memang dosa itu ragam jenisnya dan nilai beratnya. Kemudian ada orang yang berkata, Ustaz, saya tidak sepakat kalau dosa itu disebut ringan. Benar. Karena ternyata sebagian ulama juga meluruskan. Jangan sampai ada yang memahami bahwa kalau dosa itu terklasifikasi menjadi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil, kemudian muncul sikap meremehkan, tak ah, nggak apa-apa, dosa kecil. Karena Bukan itu yang dimaksud dari klasifikasi yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Bukan ke sana arahnya. Karena seluruh dosa itu besar. Karena kalau seseorang itu berdosa berbuat maksiat, maka artinya dia sedang melanggar ketetapan Al-Khaliq Subhanahu wa taala. Seseorang yang sedang berdosa, berbuat maksiat, dia itu sedang melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini dianggap ringan? Tidak mungkin ini pasti dianggap berat. Hanya saja disebut ringan karena memang ada yang lebih berat dan ada yang tidak seperti itu beratnya. Maka ketika tidak sangat besar dan berat dianggaplah dia lebih ringan dari yang itu. Padahal sama-sama berat. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hamba saat ia berdosa adalah pelanggaran terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahih ini ungkapan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang istimewa tentunya dengan keilmuan yang beliau miliki. Beliau pernah berkata, Innal mu'min yara dhanbahu ka'annahu waqi'un ala jabal ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alayhi Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya setiap mukmin setiap mukmin dia akan memandang satu dosanya seperti halnya dia itu sedang duduk dan di atasnya ada sebuah gunung besar yang siap menjatuhi dirinya. Nah kalau kejatuhan pohon bagaimana rasanya Pak? Kalau kejatuhan sebuah pohon Anggaplah pohon itu berdiameter eh, berdiameter satu satu meter persegi. Dijatuhi pohon tingginya anggaplah 10 meter. Gimana rasanya? Apa yang akan terjadi kalau kita kejatuhan pohon sebesar itu hancur remuk patah tulang-tulang kita terus bagaimana kalau yang menjatuhi kita adalah sebuah gunung tersisa tidak tersisa kata Abdullah bin Mas'ud sejatinya seorang mukmin itu melihat satu dosanya maka ia seakan-akan sedang duduk di bawah kedua gunung yang siap akan menjatuhi dirinya. Wa inna fajirun. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan sebagai bentuk perbandingan. Adapun orang yang fajir yang hatinya membeku, membatu, jahat, busuk, maka ia ya dulu baru dia melihat tumpukan dosanya Ka'annaha dubabun wata'a ala anfihi Seperti seekor lalat yang hinggap di ujung hidungnya Marwa ala anfihi faqalat hakan Yang malam itu hinggap di ujung hidungnya Kemudian sekedar dia bilang hmm. Lalat itu akan terbang pergi Masya Allah yang ini melihat satu dosa seperti duduk di bawah sebuah gunung besar yang akan menjatuhinya. Yang ini melihat tumpukan dosa, bukan satu ya, tumpukan dosa seperti hanya seekor lalat yang hinggap di hidungnya, uh, terbang. Perbandingan yang sangat jauh. Maka kembali kepada klasifikasi dosa. Seorang yang mukmin itu sensitif, namun sensitif yang bernilai positif. Dia tidak akan meremehkan dosa meskipun itu secara klasifikasi adalah dosa yang bukan besar. Karena dia melihat satu dosanya seperti berada di bawah sebuah gunung yang siap menjatuhi dirinya. Subhanallah. kitab Al-Kabair nah, dosa-dosa besar adalah kitab yang akan mengungkap sebagian dosa yang dinilai oleh para ulama terutama dengan standar yang ditetapkan oleh Al-Imam Zahabi rahimahullah sebagai dosa besar. Nanti insya Allah kita akan lebih lanjut membahasnya. menguatkan adanya klasifikasi bahwa dosa itu ada yang kabair, dosa-dosa besar, ada yang fadhair, dosa-dosa kecil. Apa yang menguatkan adanya klasifikasi tersebut? Banyak sekali. Di antaranya adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Eh, Lima Buddha rahimahullah di awal kitab Al-Kabair ini memang sudah menyebutkan bagi hadirin sekalian yang mengikuti dengan kita terutama yang telah diterjemahkan, dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia bisa langsung melihat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima Allah berfirman Bila mana kalian menjauhi yang besar-besar yang dilarang untuk kalian lakukan disebutnya besar-besar menunjukkan bahwa ada yang bukan besar. Maka yang menyebutkan kabair bukan diawali oleh Imam Az-Zahabi ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ada dosa yang disebut kabair. Inna jika kalian menjauhi kabair ma tunhauna anhu larangan-larangan yang besar-besar nukaffir ankum sayyiatikum maka kami kata Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian wa nudkhilkum mudkhalan karima dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia berdasarkan ayat ini satu diketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara larangan itu ada yang bernilai dosa besar. Kalau ada yang besar berarti ada yang bukan besar. Untuk menghindari kata kecil. Jadi ada dosa besar, ada dosa yang bukan besar. Khawatir kalau disebut dosa kecil, walaupun itu tidak salah, ungkapan dosa kecil itu tidak salah, namun dikhawatirkan ada pikiran ah kecil. Untuk menghindari sikap meremehkan, hendaklah kita kemudian lebih selamat untuk menyebutkan ada dosa yang besar dan ada pula dosa yang bukan besar. Meskipun bukan besar itu tidak harus bermakna kecil, tapi bukan besar sebesar yang dinilai besar. Kemudian ayat yang lain yang juga menyebutkan adanya klasifikasi dosa besar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan walladzina yajtanibuna kaba'ira ma tunhauna afwan yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa al-namam wal fawahisha wa idza ma hum yaghfirun dalam surat asy shura ayat 37 Allah menyatakan dan orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar kabairul ikmi dosa-dosa besar wal fawahish dan perbuatan-perbuatan keji wa idza ma ghadibu hum yaghfirun dan manakala mereka marah tersulut emosi maka mereka segera memberi maaf ini adalah sifat-sifat hamba-hamba Allah yang baik yaitu yang menjauh dari dosa-dosa besar yang menjauh dari perbuatan-perbuatan keji dan nista serta apabila mereka tersulut emosi maka mereka memberikan maaf kepada yang bersalah. Demikian pula ada ayat yang lain. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 33, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam. Innallaha wasi'ul maghfirah." orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan fahisha kecuali yang lamam. Kemudian ternyata ada tafsir menyebutkan bahwa lamam itu adalah as yang bukan besar tadi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya. Berarti sudah berapa ayat ini? Tiga. Cukup Cukup kiranya untuk memberitahukan kepada kita penegasan bahwa di antara dosa bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutnya sebagai kabairul ini. Memang ada ayat-ayat yang lain masih banyak. Di antaranya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ketujuh. Allah berfirman, Kayaknya ada di Di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat kalian benci terhadap satu kekufuran, dua kefasikan, Tiga, isyan atau yang biasa diartikan kemaksiatan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seakan menyebutkan tiga klasifikasi bahkan. Ada yang kekafiran. Kalau kekafiran maka konteksnya memang bukan untuk seorang mukmin. Karena seorang mukmin bukan kafir. Tapi manusia ada juga yang tidak beriman maka ia kafir. Namun ada yang disebut al-fusuq, kefasikan dan ada yang disebut al-isyan, kemaksiatan. Dalam kitab Al-Isyarat Al-Ilahiyah ila al-Mabahith al-Usuliyah dijelaskan bahwa ayat ini <clears throat> menunjukkan <clears throat> bahwa Allah Subhanahu wa taala mengurutkan pembangkangan kepada Allah menjadi tiga. Yang pertama adalah yang paling parah, yang paling rusak, yaitu kekafiran. Ya, kalau sudah kekafiran, jelas tempatnya itu di neraka bila ia meninggal dunia di atas kekafiran tersebut. Sekali lagi ini bukan konteks orang mukmin. Di luar zona keimanan memang kekufuran. Namun yang sudah bukan lagi kekufuran, Artinya sangat mungkin seorang muslim untuk terjatuh kepadanya Ada al-fusuk Dan ini adalah dosa besar Ada al-isyan Yang kemudian disebut astaghair Dosa yang bukan besar Kiranya cukup Kita masuk kepada hadis Di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda menyatakan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tuhsal kabair salat lima waktu satu Jumat menuju Jumat berikutnya menjadi penggugur dosa-dosa selama dosa besar tidak dilakukan. Penggugur dosa-dosa selama dosa besar tidak dilakukan. Apakah ini mengisyaratkan adanya klasifikasi dosa? Jelas. Nabi bersabda, salat lima waktu dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Satu Jumat hari menuju Jumat berikutnya memiliki peluang penggugur dosa, dapat menggugurkan dosa selama dosa besar ditinggalkan. Berarti dosa apa tuh yang diampuni? Ah, bisa terpahami? Jelas. Hadis yang lain, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ijtanibu as-sab'al mumbiqat Tinggalkanlah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan. Seakan terdapat isyarat tersirat bahwa ada dosa namun tidak sampai membinasakan. Kalau ada yang membinasakan dan ada yang tidak membinasakan, apakah mereka apakah semuanya ber, Berlevel satu? Tidak. Berarti berbeda. Ada yang membinasakan dan ada yang tidak. Ada yang lebih besar jika dibandingkan dengan yang lain yang juga besar. Maka ada yang besar, ada yang lebih besar. Yang lebih besar disebut al-kabair. Yang besar karena ini pembangkangan kepada Allah, pelanggaran terhadap ketentuan hukum Allah, ini pun disebut besar. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Seorang mukmin itu memandang dosanya bukan sesuatu yang Allah, bukan. Kalau masih seperti itu, maka dikhawatirkan kita ini masih tergolong orang yang fajir na'udzubillah karena hanya orang fajirlah berdasarkan ungkapan Abdullah bin Mas'ud hanya orang fajirlah hanya orang yang berani membangkang kepada Allah saja yang menganggap tumpukan dosanya itu seperti hanya seekor lalat yang lewat hingga di ujung hidup kemudian terbang begitu saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Abbas dalam sebuah riwayat menyebutkan hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab' Dosa-dosa besar itu sampai ke angka 70 lebih besar kemungkinannya daripada hanya tujuh saja. Artinya, tatkala Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tujuh yang membinasakan, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan nampaknya kalau disebut angka tujuh ini lebih tepat. Maksudnya jangan hanya menganggap hanya tujuh ini saja yang berpotensi mendatangkan kebinasaan bagi para pelakunya. Karena didapatkan dalil-dalil lain baik ayat atau hadis yang juga akan membinasakan namun tidak disebutkan oleh Nabi dalam konteks hadis tadi. Sebagaimana kita akan kaji insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin kemudian ada pertanyaan. Ustaz, apa kira-kira parameternya untuk mengetahui dosa itu lebih besar daripada yang lain? Supaya saya lebih waspada terhadap dosa yang lebih besar ini, jika dibandingkan dengan dosa besar yang lain. Pertanyaan tersebut juga telah dijawab oleh para ulama. Tidak kurang dari 20 halaman dijelaskan perkataan para ulama yang menjelaskan definisi dosa besar yang di buku itu tidak disebut kesimpulannya. Dosa besar sebagaimana dikuatkan oleh Al-Imam Zahabi itu sendiri Dosa besar itu adalah Ini di, di sini imam Zahabi Perkataan Imam Zahabi ada di mana Yang antum pegang tapi kalau mau tahu rinciannya, bagaimana pendapat Al-Imam Nawawi, bagaimana pendapat Al-Imam eh, Ibn Kathir, bagaimana pendapat Al-Imam eh, Al eh, Abu Amr bin Salah, dan seterusnya. Banyak sekali. Tidak kurang dari 20 halaman. Maka Syekh Muhammad bin Salih al memang hanya menjelaskan makna yang disampaikan oleh Alimah imam itu sendiri karena Alimah imam dari pendapat-pendapat para ulama tersebut beliau menyimpulkan luar biasa, luar biasa jasa imam dalam hal ini memudahkan kita untuk mengenal dosa-dosa besar berikut definisinya apa sih kok bisa Al-Imam Zahabi menyebutkan ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, termasuk dosa besar yang bukan ini, maka tidak lebih besar dari itu. Al-Imam Zahabi rahimahullah ta'ala di awal kitab ada perkataan Al-Imam Zahabi Walladhi yuttajahu wa yaqumu alaihi dalil kata beliau berdasarkan dalil yang ada seakan beliau ingin menguatkan apa sih definisinya dosa besar itu anna man irtakaba syuban min hadhihi al-'idham min hadhihi al-'adha'im mimma fihi haddun fid dunya kal qatl wal zina was sariqah dan seterusnya nanti bisa dibaca di situ kata beliau rahimahullah yang menjadi lebih terarah sebagaimana dalilnya bahwa setiap pelaku dosa yang bukan kecil ini di antara dosa-dosa yang ditetapkan hukumannya di dunia apa dosa yang telah ditetapkan hukumannya dalam Islam di dunia kalau mencuri atau tangan kalau berzina dirajam bagi yang sudah menikah, yang belum menikah dicampur berapa kali? Seribu kali? Hah? Seratus? Oke, eh, seratus. Bagi yang menuduh seorang mukmin atau mukminah dengan tuduhan keji berzinaan dan seterusnya dan seterusnya di antara dosa-dosa yang Allah tetapkan hukumannya bagi pelakunya di dunia. Begitu juga dengan yang melakukan al-muharabah. Innama jazaa'ul innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu. Orang-orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya dan menyebar luaskan kerusakan di muka bumi ini. Balasan mereka adalah untuk dibunuh. Au yusallamu, disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dipotong tangan dan kaki mereka secara berlawanan. Artinya kalau tangannya kanan ya kakinya kiri, kalau tangannya kiri ya kakinya kanan al atau diasingkan di bagian bumi tertentu di mana tidak ada orang diisolir dia. Maka ini adalah dosa-dosa yang memang disebutkan di dalam Al-Quran ketetapan hukumannya. Maka kata Imam Mudhahabi, siapa saja yang melakukan dosa dengan jenis dosa yang Allah telah tetapkan hukumannya bagi para pelakunya di dunia, maka itu adalah kabir seperti membunuh, berzina, mencuri atau terancam adab, atau terancam murka Allah atau terancam dengan ancaman yang berat atau pelakunya dilaknat berdasarkan penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu semua adalah definisi dosa besar. Ya kita tarik kesimpulan. Berarti dosa besar itu satu indikatornya. Setiap dosa yang telah ditetapkan oleh Allah hukuman bagi para pelakunya di dunia. Maka masuk kategori pertama ini pembunuhan karena ada kisos. Maka membunuh seorang muslim dosa besar atau bukan? Dosa besar karena ada hukumannya. Apa hukumannya? Kisos. Zina tadi sudah dibahas. Saya itu mencuri. Ini termasuk dosa besar. Atau pelakunya terancam mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan murka dari Allah, mendapatkan ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak sekali, nanti insya Allah bersamaan dengan waktu, kita akan mengkajinya satu persatu. Yang ketiga, atau diancam dengan laknat. Ya, maka perbuatan dosa yang diancam dengan laknat itu pun termasuk dosa besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Itulah gambaran awal tentang klasifikasi adanya dosa besar. Kemudian mungkin juga ada yang bertanya, mungkin di antara hadirin atau mungkin di antara para pemirsa saja. Buat apa sih musik-musik mikirin dosa besar? Kenapa tidak dibahas pahala-pahala besar? Terpikir gak pertanyaannya? Kok bahasnya yang serem-serem? Dosa besar. Kok bahasnya yang horor? Dosa besar. Apakah perhatian kita memang harus ke sana? Iya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ungkapan seorang sahabat mulia bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني Kata Hudzaifah bin Yaman, suatu waktu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi tentang yang baik-baik. Menggali berbagai hal yang baik-baik. Namun justru saat itu aku bertanya kepada Nabi tentang yang buruk karena aku khawatir aku terjatuh di dalamnya. Sehingga sahabat mulia Hudai bin Yaman menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang fitnah tentang kondisi buruk, tentang gejolak, fitnah yang muncul di akhir masa kebanyakan adalah hadisnya Sudah. Kenapa? Beliau berpikir sekian langkah lebih jauh daripada para sahabat saat itu. Mereka bersemangat untuk bertanya yang baik, enggak salah. Tapi Hudaibah justru bertanya lebih jauh, justru bertanya tentang yang buruk. Kenapa? yang baik-baik aku sudah dengar dan aku bisa tanyakan kepada para sahabat giliran aku bertanya kepada Nabi yang buruk karena aku khawatir aku terjatuh di dalam maka pantaslah kiranya kita hadirin sekalian di masa seperti sekarang ini mawas diri kita terhadap dosa-dosa besar agar kita tidak terjatuh di dalamnya seorang penyair berkata "Araftu syarra la lisyarri lakin lidawaqqi ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه Seorang penyair berkata, aku tahu yang buruk bukan supaya aku Nah, aku tahu yang buruk agar aku berjaga-jaga diri dari terjatuh di dalamnya. Karena orang yang tidak tahu keburukan dari kebaikan berpotensi besar akan terjatuh dalam keburukan. Taunya yang baik saja, tidak tahu yang buruk, maka boleh jadi yang menilai, oh ini juga mungkin baik. Tapi kalau orang tahu yang baik dan yang buruk, maka yang buruk diketahui agar kita terhindarkan diri darinya. Tahan dulu. Kalau yang saya Baik. Kita ada dulu, salat dulu. Masih kuat nggak salat dilanjutin? Oke, okay, insya Tidak panjang, tidak sepanjang sekarang ini. Insya Allah nanti ada beberapa uh, hal yang juga perlu disampaikan. Uh, eh, Allah Ta'ala a'lam sallallahu alaihi sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah dan para pemirsa yang berada, kita lanjutkan sedikit kajian kita sebagai awal pembahasan untuk nanti bersama-sama kita akan mempelajari kitab al kabar Yang juga perlu kita ketahui adalah apa fungsinya setelah kita mengenal adanya klasifikasi dosa besar dan dosa yang bukan besar. Kenapa kita harus tahu ada dosa besar dan ada yang bukan besar? Apa fungsinya buat kita mengetahui hal tersebut? Di antara fungsinya adalah yang pertama bahwa kalau kita berhasil menghindar, menjauhkan diri, meninggalkan dosa-dosa besar, maka peluang mendapatkan ampunan Allah terhadap dosa-dosa kecil kita lebih besar. Kita tentu saja mau ampunan Allah. Dan dalam beberapa ayat yang tadi kita bacakan, ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka yang menjauhkan dosa-dosa besar. Berarti ampunan itu diberikan terhadap dosa-dosa yang bukan besar. Nah, kalau kita sudah tahu ini dosa yang besar, ini dosa yang bukan besar, dan kita meninggalkan dosa-dosa besar ini, maka peluang untuk mendapatkan ampunan Allah terhadap dosa-dosa yang lebih kecil ini lebih besar. Ini. Yang kedua, apa manfaat yang kita bisa dapatkan dengan mengetahui dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang bukan besar? Kalau kita mengetahui dosa-dosa besar itu dan kita berhasil meninggalkannya, maka kalaulah ampunan Allah Subhanahu wa taala belum kita dapatkan terhadap dosa-dosa yang kecil tadi, maka setidaknya di akhirat siksa yang akan didapatkan tidak seberat orang yang memiliki kebukan dosa jadi kalau kita tahu dosa besar, dosa yang lebih kecil, dan kita berhasil menjauhkan diri dari yang dosa besar, mungkin kita masih terjatuh pada dosa yang lebih kecil ini. Dan ternyata Allah belum mengampuninya, misalnya. Maka ancaman siksa yang akan didapatkan tidak lebih besar, tidak lebih berat daripada kalau kita mencatat dosa-dosa yang besar. Maka ini Karena kita ini pengen sukses dunia akhirat. Sukses di dunia dengan kebahagiaan yang memang sejatinya dibutuhkan oleh setiap manusia dalam hidupnya. Tapi juga bahagia di akhirat. Apalah artinya kita bahagia di dunia dengan berbagai fasilitas hidup yang mana itu Sementara kita mendapatkan ancaman ketidakbahagiaan atau kesengsaraan di akhir. Kita ingin bahagia di dunia Tidak apa-apa kaya raya Tapi kita juga ingin bahagia di akhirat maka untuk meraih itu kita perlu menghindarkan diri jauh dan meninggalkan segala bentuk dosa besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan coba masuk kepada dosa besar yang pertama dan itu adalah dosa yang paling besar dalam kitab Al-Kabair. Insya Allah kita akan mulai pada pekan yang akan datang. Kemudian sedikit saja kita akan mengetahui biografi perjalanan imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Imam al zahabi dikenal seperti itu, Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi itu diambil dari kata zahab dalam bahasa Arab yang artinya adalah emas. Ya, Az-Zahabi diambil dari kata al zahab yang artinya emas. Nama Imam al zahabi pada hakikatnya adalah atau Abdillah ini kunyah beliau kunyah itu panggilan Abu Fulan atau Ummu Fulan sedikit saja sebagai faidah ilminya bahwa kunyah itu tidak harus diambil dari nama salah satu putra atau putri kita. Tidak harus. Bahkan seseorang yang masih bujangan pun atau sudah menikah tapi belum dikaruniai anak atau dikaruniai anak semua perempuan tapi dia memiliki kunyah nama laki-laki itu boleh-boleh saja. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha yang memiliki kunyah ummu Abdullah padahal Aisyah punya putra atau tidak? Tidak. Hmm. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kunyahnya adalah Abu Hafs. Padahal beliau tidak memiliki anak laki-laki bernama Hafs, tapi beliau memiliki anak perempuan bernama Hafsah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu namanya Abdullah. Tapi beliau dipanggil Abu Bakar, tidak punya putra bernama Bakar. Dengan demikian, maka dianjurkan berita dan ini di pahala untuk memiliki kunyah gratis pak nggak perlu daftar di instansi manapun ya. buat saja kunyah tapi saya belum nikah Ustaz saya harus nikah Wah saya sudah nikah tapi belum punya anak Ustaz atau saya sudah nikah anak saya perempuan semua Ustaz atau laki-laki semua Ustaz tidak masalah sama sekali Abu Abdullah adalah nama panggilan Imam Az-Zahabi. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman. Jadi nama beliau adalah Muhammad, ayahnya adalah namanya Ahmad, kakeknya namanya Utsman Az-Zahabi. Kenapa mendapatkan julukan Az-Zahabi? Karena ternyata sang ayah yaitu Ahmad, beliau adalah seorang pengrajin emas Ayatnya Imam Az-Zahabi Siapa tadi namanya? Nama ayahnya Ahmad Nama nama beliau? Muhammad Nama beliau Imam Az-Zahabi adalah Muhammad Nama ayahnya adalah Ahmad Nah, nama ayah beliau Ahmad ini Ahmad ini adalah seorang pengrajin emas yang cukup terkenal dan yang mendapatkan julukan Az-Zahabi pertama kali adalah ayahnya. Namun ternyata karena si anak lebih tersohor daripada ayah, maka persematkanlah panggilan Az-Zahabi untuk beliau Imam Az-Zahabi rahimahullah. Lahir di tahun 673 Hijriah dan wafat di tahun 748 Hijriah. Berarti usianya berapa? Lahir di tahun 673, wafat di tahun 748 berapa? 75 tahun. Dan di 7 tahun terakhir sebelum wafatnya beliau dicabut penglihatannya oleh Allah alias dalam kondisi Sebagian orang kadang-kadang itu bertanya kok Allah gak kasihan sih sama itu ya kan orangnya banyak kondisi dengan sakit atau kondisi yang parah seperti sekarang misalnya ya mufti besar kerajaan Saudi Arabia misalnya contoh saja adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al Syekh orang yang dianggap paling berilmu orang yang dianggap paling baik paling bertakwa dari zahirnya ternyata dalam kondisi Beliau itu menggantikan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Nama persis. Namanya sama persis. Nama beliau dan nama ayahnya. Abdul Aziz bin Abdullah yang sekarang ini. Alu Syekh menggantikan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Juga buta. Dan subhanallah Allah Subhanahu wa taala justru mengungkapkan kasih sayangnya kepada sebagian hamba-hambanya dengan kondisi-kondisi berat itu satu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dengan kondisi tadi karena mereka sabar. Yang kedua, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya dari berbagai kemaksiatan yang mungkin dilakukan oleh mata. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang yang positif. Maka kalau seseorang melihatnya dari sudut pandang yang positif, maka dia perlu menganggap kurang seseorang yang dalam kondisi memiliki keterbatasan mindset sekarang. Begitulah yang dialami oleh Imam Ghazali rahimahullah taala yang itu di tahun terakhir dari hayatnya mengalami kekurangan penglihatan rahimahullah Beliau dilahirkan di sebuah desa di kota Dimashq, Damaskus. Kemudian beliau belajar banyak dari para ulama di sana Kemudian beliau pun sempat berhijrah ke Mesir untuk juga belajar dari sebagian ulama yang ada saat kalau ingin tahu keilmuan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala maka sesungguhnya di antara murid beliau yang paling menonjol adalah Al-Hafidh Ibnu kathir. Pernah dengar Ibnu kathir. Siapa beliau? Ahli nasr Ahli apa lagi? Sejarah wa nihaya. Apalagi ilmu hadis. Karena Ibnu Katsir itu tafsirnya adalah tafsir bin maksum. Tafsir yang diuraikan diambil dari riwayat. Tafsir itu ada dua jenis. Ada tafsir untuk menguraikan, mengungkap makna ayat-ayat Al-Quran berdasarkan riwayat ada tafsirun birra'i menjelaskan tafsir makna Al-Quran berdasarkan kesimpulan yang terpahami mengandalkan logika pikiran. Maka tentu saja tafsir dengan riwayat jauh lebih valid daripada tafsir yang dengan logika dan salah satu keistimewaan tafsir Al-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir karena tafsir mereka berdua diambil dari tafsir riwayat. Maka Ibnu Katsir juga tergolong ahli hadis. Kalau Ibnu Katsir dianggap sebagai seorang imam besar, ya karena memang beliau itu berguru dari seorang guru dia Imam Al-Zahabi rahimahullah Bahkan Ibnu Hajar, pernah tahu Ibnu Hajar? Pernah dengar nama ini? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu banyak minum zam-zam di kota Mekah. Doa beliau setiap kali minum zam-zam adalah agar Allah memberikan kepadanya kualitas hafalan seperti kualitas hafalan gurunya yaitu Imam Buddha. Kita kalau minum zam-zam doanya apa? ya, subhanallah. Ini bedanya kita dengan para ulama, bahkan ulama yang di zaman dulu kalau ditarik mundur. Lihat apa yang mereka minta saat mereka minum air zam-zam. Berharap kepada Allah barokah dari air zam-zam, dari air zam-zam, karena Nabi menyatakan manusia sudah terima suri balas. Hasiat air zam-zam itu sebagaimana niatan yang meminum. Pernah tidak terpikir oleh kita seperti yang pernah terpikir oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar? Minum zam-zam berharap meminta kepada Allah agar dianugerahkan kualitas hafalan Imam al tahabi Subhanallah. Dan kalau ingin tahu seberapa hebat keilmuan Imam maka beliau itu menulis tidak kurang dari 15 kitab ilmiah dan sebagiannya besar besar itu karena berjilid-jilid ada mizanul iktidal ini tentang ilmu rijalul hadis para perawi hadis ini kalau yang ustadnya lulusan Libya atau yang pernah belajar di Madinah atau yang pernah belajar di Yaman, mereka sangat tahu ketika belajar hadis ada yang namanya ilmu rijal. Belajar tentang biografi masing-masing perawi dan karena itulah salah satu sebabnya hadis itu menjadi sahih, menjadi hasan menjadi waif bahkan menjadi palsu. Kenapa ada hadis itu yang sahih, ada yang hasan, ada yang waif, ada yang palsu bahkan? Karena ternyata di antara rangkaian rantai riwayatnya ada orang-orang yang bermasalah. Loh kok kamu bermasalah? Karena memang ada ilmu untuk mengungkap Ilmu itu disebut ilmu rijal. Lima mendalami salah seorang yang berjasa besar untuk Islam dengan menulis kitab Mizanul tidak. Ada juga siar a'lamin mubarak. Wah, ini kitab yang sangat besar. Karya Imam Bukharari yang mengumpulkan antara sejarah dengan ilmu rijalnya. Ada lagi tarikh Islam, ada Al-Qasib, ada al muni Mukhtaras Mukhtasar Sunan Al-Bayhaqi, طبقات الحفاظ طبقات القراء التجريد في أسماء الصحابة و و و dan seterusnya. Ya kalau seandainya sekarang ini di zaman kita ini ada yang menulis kitab seperti kitab Al-Zahabi, nah, sudah jadi mufti Indonesia tapi nggak ada sangat jauh itulah keilmuan yang dimiliki oleh Imam Imam Mudahani Akidahnya bagaimana? Jangan takut. Kita dapat melihat cerminan akidah lurus ahli sunnah wal jamaah yang dimiliki oleh Imam Ghazali dan itu sangat terlihat pada beberapa karya ini yang beliau khusus dalam disiplin ilmu akidah antaranya adalah kitab Al-Ulum yang dalam kitab tersebut Al-Imam Dahabi menguraikan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan kitab itu sangat tepat untuk membantah keyakinan sebagian orang yang menyatakan bahwa Allah itu di mana-mana bahkan di tempat-tempat yang mohon maaf terhina sekalipun. Kitabul dulu kitab Allah Subhanahu wa taala kitab yang mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas ketinggian karena al-ulu artinya adalah ketinggian. Kitab al ars di mana sebagian orang saat itu di zaman beliau mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu istawa beristiwa di atas arsnya maka Imam Al-Zahabi membantu kita semua kaum muslimin untuk mengungkapkan hakikat arsy Allah Subhanahu wa taala Kitab Al-Arba'in fi Sifat Rabbil Alamin Kitab Risalah At-Tamassuk Sunan wa Tahdir Minal Bid'ah wa Ghairiha dan yang lainnya sehingga kita bisa mengetahui bahwa Imam Ghazali rahimahullah taala adalah imam di antara para imam ahli sunnah wal jamaah yang dari beliau pula kita bisa mendapatkan warisan kenabian berupa ilmu Inilah kurang lebih prolog oh, awal sebelum kita pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala akan membahas kita al-kabair. Diawali dari kabirah dosa besar pertama yang paling besar di urutan ranking satu yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat kami sampaikan. Allah taala a'lamu bis Oh, ada pertanyaan jarak jauh ini dari pemirsa Hasan TV melalui SMS atas nama Faisal dari Wonosobo. Pada saat sekolah MTS saya pernah bernadar, tetapi sampai sekarang umur saya 36 tahun ternyata belum bisa terlaksana karena merasa terlalu berat. Apa solusinya agar tidak berdosa karena tidak bisa melaksanakan? Nadarnya adalah puasa Daud satu tahun, insya Allah bisa. Baru 36 tahun. Insya Allah bisa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan barang siapa yang bernadar untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, anda dia melaksanakan. Mohon kemudahan kepada Allah agar Allah bisa menguatkan kita menjalankan nada tersebut. Karena nada itu pada dasarnya sebelum dilakukan, sebelum diucapkan, sebelum dinadarkan, memang hukumnya itu makruh. Kenapa? Karena sesungguhnya nazar itu hanya diungkapkan oleh orang-orang yang pelit melakukan ketaatan. Kalau saya sembuh, saya akan sembelih kambing. Jadi baru sembelih kalau melakukan ketaatan kepada Allah. Karenanya ada riwayat yang menyebutkan innamal yustakhraju minal Nah Nada itu hanya dikeluarkan atau dilaksanakan oleh orang-orang yang kalau belum maka hendaknya tidak bernada tapi kalau sudah tertanda wajib hukumnya untuk dipenuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu di antara sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang soleh dan beriman adalah mereka senantiasa menunaikan nazar yang telah mereka buat. Nazar itu ada dua, ada nazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah maka ini wajib untuk dipenuhi. Ada nazar untuk melakukan sebuah keburukan atau kemaksiatan maka ini tidak boleh dilakukan. Dan kalau sudah itu, kalau ternyata sudah perbuatkan sebuah nazar ternyata untuk melakukan dosa, dia tidak boleh melakukan dosa dan dia wajib membayar kafaratul yamin akibat nazar yang tidak dilaksanakannya. Wallahu taala Namanya Pak Nono dari Tasikmalaya ini tidak terlalu berhubungan dengan eh, pembahasannya. Ya, kita coba lihat yang lain dulu yang ada hubungannya langsung dengan materi yang kita kaji. Kalau tidak ada kita cukup. Ada mudah salah. Ya, di bapak, ada silat. Karena wise itu adalah salah satu ancaman kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan. Kira-kira kalau orang itu dibilang sengsara oleh Allah ini sesuatu yang ringan atau yang berat? Ini salah satu ancaman. Tadi disebutkan tadi ancaman. Kemudian e, ternyata ada di antara ustaz yang menjelaskan bahwa wail itu adalah salah satu nama neraka. Ya berarti tambah kuat lagi bahwa setiap dosa yang dikabarkan berhak mendapatkan wali adalah dosa besar karena mendapatkan ancaman neraka neraka wali karena memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan terutama di dalam tafsir asar dalam tafsir bahwa wail itu adalah min inna. salah satu di antara nama-nama neraka waktu dia Nanti insya Allah sebagainya kita, kita membahas hadis-hadis eh, kita al-kabar. Demikian pembawaan Ustaz Muhammad Cukup ini Oh ini. Jika kita sulit lepas dari dosa yang dilakukan di kala sendirian, apa yang harus kita lakukan agar Allah berkenan mengampuni dosa tersebut? Ada dua hal yang perlu diingat dalam hal ini. Yang pertama, kita harus membiasakan memotivasi diri dengan tidak berkata tidak bisa ditinggalkan. Karena ini seakan-akan menutup adanya usaha maksimal untuk bisa meninggalkan. Dan ini secara psikologis penting. Kalau kita sudah dari awal saya nggak bisa ninggalin ini ke saat sendiri, kenapa? Padahal boleh jadi belum dilakukan. Ini seakan-akan kan sudah berkata kepada ini nggak apa-apa saya kalau sendiri karena memang saya sulit. Ini sesuatu yang harus kita biasakan, kita tinggalkan. Terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dan hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in al nawawiyah Nabi bersabda, "Mana nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apapun yang aku larang kata Nabi, maka tinggalkanlah dan apapun yang aku perintahkan maka lakukan sekemampuan kalian. Ya, coba kita lihat cermati perbandingan antara kedua. Tatkala berhadapan dengan yang dilarang, perintah Nabi adalah tinggalkan, tidak menyebutkan sekemampuan kalian. Sementara tatkala beliau mengatakan perintah, apapun yang aku perintahkan, maka lakukanlah sekemampuan kalian. Kenapa? Kenapa ada perbedaan kata-kata sekemampuan kalian pada perintah namun tidak ada sekemampuan kalian pada larangan? Karena Nah, yang namanya larangan itu sebetulnya mudah untuk ditinggalkan. Lalu bisa ditinggalkan kok. Ini larangan, tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kerjakan. Tidak boleh, nggak boleh. Jangan mendekati itu saja sudah. Berbeda dengan sebuah perintah. Sebuah perintah disebabkan artinya kita harus melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu butuh kekuatan dan kekuatan manusia itu berbeda-beda karena yang Nabi menyatakan falmiqa salat berdiri fa'ilan taqdir bahwa ikan kalau nggak mampu sholat sambil berdiri maka duduk. topik tasbih fa'ala jambin. Kalau juga tidak mampu sholat sambil duduk maka sholat sambil berbaring. Ini menunjukkan bahwa perintah itu dilakukan dengan penuh usaha, kesungguhan, upaya karena membutuhkan perjuangan dan kekuatan orang satu sama lain berbeda-beda karena disebutkan mas waktu ada pun larangan maka yakin setiap orang sebetulnya mampu untuk meninggalkan karena meninggalkan tidak harus apa-apa kan ini halal haram aduh saya berat untuk meninggalkan kok bisa harus ditinggalkan ya sudah tidak ada yang kita lakukan kecuali tidak mendekatinya. Nah, oleh karena itu, kita harus membiasakan diri tidak berkata, saya sulit meninggalkan yang buruk-buruk. Biasakan kita melatih memotivasi diri ini, saya harus bisa. Saya harus bisa meninggalkan kemaksiatan. Bertahap, berproses, sedikit demi sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengingat-ingat bahwa ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba ya'ti aqwamun min ummati ya'tuna bi'a'mali bi a'mali salihati amsala jibali tihabat tabiqo Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam akan ada di antara umatku yang membawa tumpukan pahala amal saleh seperti gunung Tihama. faja'alaha haba'an manthura. Namun nanti pada hari kiamat Allah akan jadikan tumpukan berupa gunung ini seperti debu yang berterbangan. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, beritahu kami siapa orang yang ruginya kayak begitu. Dia datang di hari kiamat membawa tumpukan amal Ta'ala yang besar namun ternyata hilang begitu saja seperti debu yang berterbang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka ila khalau bimaharimillahi dahakun apabila mereka menyendiri dengan kemaksiatan-kemaksiatan mereka langgar habis-habisan di depan orang lain baik tapi sendirian tak ada rambutan. Barangkali hadis ini bisa menjadi rem bagi kita untuk mengingat agar kita menjauhkan diri dari hal-hal yang akan membinasakan kita bahkan dari hal-hal yang akan membuat kita hanya di penyesalan karena ternyata amal saleh kita terbang begitu saja tidak bermakna disebabkan kita yang tidak berhati-hati saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dan kekurangan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kekuatan agar kita mampu meninggalkan keharaman dan kemaksiatan baik saat kita sendirian maupun di hadapan keramaian. Wallahu taala Bagaimana jika bersumpah dengan menyebut nama Allah bertujuan untuk menutupi kebohongan dan bohongnya itu demi sebuah kebaikan? Apa ini tidak termasuk dosa? Pertanyaannya dikondisikan. Yang pertama, siapa yang menentukan ini baik ini buruk? Yang menentukan Allah atau masing-masing kita memandang ini kayaknya baik. Maka demi kebaikan ini saya boleh berbohong Meninggalnya tidak baik. Siapa yang menentukan baik dan buruk? Siapa yang menentukan halal dan haram? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa sesuatu yang baik atau yang buruk berdasarkan kacamata Islam adalah yang baik dan yang buruk sesuai ketetapan dan ketentuan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan kedustaan nanti akan dibahas dalam al kabair termasuk salah satu dosa besar yang besar dan kebohongan atau kedustaan itu haram kecuali hanya pada tiga kecuali hanya pada tiga kondisi pada saat peperangan terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kufar kebohongan antara pasangan suami istri jangan berhenti sampai di sini pahami baik-baik antara suami dan istri untuk melestarikan keharmonisan antara mereka namun tidak namun tidak mengurangi atau bahkan menghilangkan hak pasangan. Jadi kalau ingin melestarikan keharmonisan dengan berbohong namun mengabaikan hak pasangan ini juga tidak boleh tanpa mengabaikan hak pasangan karena yang sering dicontohkan oleh para ulama itu adalah ketika seorang istri masa, padahal gak enak ditanya enak gak mas wah enak banget padahal pengen muntah ini untuk melestarikan keharmonisan antara mereka berdua Dan apakah mengganggu hak istri? Tidak Kita tidak membolehi hak istri Nah contoh seperti inilah yang diperbolehkan Jadi bukan bukan asal bohong Oh boleh bohong sama istri Kalau saya mau kata lagi Wah dari mana Memahaminya tidak sempurna Akibatnya pemahamannya keliru Kemudian yang ketiga adalah ketika kita ingin mendamaikan dua orang muslim yang tengah bertikai. Hanya pada tiga kondisi ini saja kebohongan dibolehkan. Adapun sisanya hama Nanti akan kita bahas. Tidak apa-apa sedikit diungkapkan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau sedang dalam kondisi bersandar begini, Pak. Bersandar itu artinya buku beliau itu bersandar kepada sesuatu. Beliau berkata, Allah menunjukkan di akhir kabar. Maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Allah menunjukkan di akhir kabar. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Spontan para sahabat menjawab, Ya, kami mau al-isyraku billah masih dalam kondisi bersanda. syirik kepada Allah wa uququl durhaka kepada orang tua kemudian beliau duduk tegak bangkit dari sana. menunjukkan apa kira-kira ini keseriusan tadi ada zu wa zu urutan berikutnya adalah bicara dusta bersaksi palsu diulang dua kali, bicara dusta bersaksi palsu, tiga kali, bicara dusta bersaksi palsu, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, tak terbatas. Sampai perawi hadis berkata, Ya kita usah. Ya Allah kapan ini beliau terhenti dengan ucapannya? Karena kami sudah tahu. Namun mengapa diulang-ulang dan dalam kondisi lebih serius? Seakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberitahukan kepada kita bahwa memang umatnya semakin jauh dari masa beliau akan semakin menggampangkan ucapan palsu dan persaksian palsu dusta. Maka tidakkanlah kebohongan dan jangan kemudian kita halalkan kebohongan dengan alasan demi kebaikan. Kebaikannya siapa? kebaikan yang ditetapkan oleh siapa? Nah ini kita perlu berhati-hati. Wallahu ta'ala. Ada di Cikarang Timur. Ustaz terkait pertanyaan sebelumnya tadi, berarti dua kali ini. Apakah dosa-dosa yang kita lakukan saat sendiri atau menyepi itu nanti Allah akan tampakkan pada hari kiamat? Jelas فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره namun Allah Subhanahu wa taala akan mengungkapkan kasih sayangnya kepada setiap mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW nanti pada hari kiamat yudni kanafahu. Allah akan mengulurkan tabir penutup sehingga seakan-akan terjadi pembicaraan perbincangan antara Allah dengan hamba mukmin itu saja. Allah akan mengingatkan kepada hamba tersebut. Ata'rifu dzambakatan, ata dzambakatan, ata'rifu dzambakatan. Kamu ingat dosamu ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini dan tidak ada satupun yang dapat diingkari. Sehingga hamba tersebut merasa benar, binasa. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad sakartuha laka di dunia wa ghafartu laka al-yawm. Di dunia aku telah tutupi engkau dari dosa tersebut dan aku ampuni hari ini artinya hari ini. Oleh karena itu takutlah kita terhadap dosa-dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengungkap dan membedakannya di hadapan manusia sebagaimana Allah juga mampu untuk menyembunyikannya dan ini berpulang kepada kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan kebenaran yang datang dari Allah Kekeliruan adalah keterbatasan manusia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa kita semua Jika terbukti ada yang keliru pada yang kami sampaikan Maka buanglah itu jauh-jauh Karena kebenaran hanya bermuara pada Al-Quran ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكتب من الكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته